Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pada suatu pertemuan saya pertemuan ada orang yang meninggal ya. Terus yang ada Bapak ya. Pak, jangan bin, sana binti karena ibu yang melahirkan ah, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang ibu menyusui. sebaiknya bagaimana Bu ya kira-kiranya bapak atau ibu terima kasih bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada kalau orang mati pakai binti nah, kemudian tidak usah pakai bin sebab kalau yang melahirkanmu adalah ibumu cuman tanyakan bagaimana ibumu bisa lahir karena bapakmu kan <laughs> Jadi permasalahannya ini adalah boleh ya, permasalahannya biasanya kekukuhan saja. Memang ada riwayat. Maka hadis hadis talqin, talqin hadis talqin yang dihadirkan oleh Imam As-Suyuti dalam talqis habirnya itu bahwasanya hadis talqin adalah benar, memang pakai sihat ya Allah bin amata. Jadi Abdullah bin jadi sebutkan bin ibunya. Akan tapi di yang lainnya menyebut orang itu adalah nasabnya kepada bah bapaknya maka dari itu jangan dipermasalahkan di kampung apakah pakai ibunya atau bapaknya jadi boleh saja pakai ibunya boleh pakai bapaknya maka ini semua bin bin bin bin agar tahu bahkan ke atasnya pakai ibunya juga tidak ada masalah dan ini masalah ringan masalah yang sederhana boleh dua-duanya dan yang mengatakan pakai bin pakai itu karena dari wayar. Jadi kalau untuk binti misalnya ya, bintinya siapa? Kalau Ahmad binti Abdurrahman, ibunya Aisyah, ya Abdurrahman binti, ya Rahman bin bin disebut ibunya, ya. Itu boleh. Jadi ini adalah tidak ada masalah, dilihat saja kebiasaan di kampungnya dan memang riwayat itu ada, ya.